Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa Kita meneruskan pembacaan kitab Sirah An-Nabawiyah dari buku Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal-pasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Abu Bidah Ramadhanah Ini Imam Ibn Kathir Ramadhanah Dan kita masih di dalam pasal Ghazwah Badar Kubro Perang Badar Al Kubro Perang Badar besar Setelah sebelumnya kita sudah membahas perang-perang sebelum perang ini Demikian juga ya tentang nasab Nabi, kelahiran Nabi, orang tua beliau, siapa yang mengasuh beliau, demikian juga masa kecil beliau. Kemudian ketika beliau menikah, demikian juga pertama kali turun wahyu berdakwah di muka, Sampai kemudian Isra Mi'raj, kemudian beliau pun hijrah menuju Madinah. Kemudian juga beliau membangun masjid, kemudian di situ ada dipindahkannya yakni kiblat demikian juga hal-hal yang lain yang sudah kita bicarakan disebutkan di dalam pertemuan terlewat bahwa barang Badar Kubro ini terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun yang kedua. Asalnya Nabi SAW ingin memburu atau mengejar rombongan pedagang yang dipimpin Abu Sufyan. Dan itu boleh karena mereka telah mengusir Nabi Muhammad SAW dan membunuh para sahabatnya waktu itu dari Mekah. Bahkan Nabi pun diusir juga. Beliau diusir. Akhirnya beliau diizinkan pergi ke hijrah ke Madinah. Tetapi ternyata niat Nabi SAW untuk mencegat rombongan Saudagar yang dipimpin Abu Sufyan itu yang dari Syam dari Suriah sekitar itu ketahuan ketahuan akhirnya Abu Sufyan pun <clears throat> mengutus <clears throat> mengubah mengupah Tom bin Amr <clears throat> Al-Ghifari untuk menuju ke Mekah memberitahu pada Quraisy bahwa barang dagangan mereka, unta mereka, demikian juga perniagaan mereka mau dirampas oleh Muhammad dan teman-temannya. Akhirnya sampai kabar tersebut sehingga orang-orang Mekah ya semuanya mempersiapkan diri untuk menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Eh. Maka semuanya berangkat ya dari orang-orang apa dari orang-orang kafir Quraisy itu untuk menghadapi Nabi SAW. Jadi Nabi sebenarnya persiapannya adalah untuk menghadapi rombongan sodakar itu, ekonomi, bukan menghadapi pasukan perang sebenarnya. Dan jumlah mereka saja juga 300 orang saja. Kemudian orang Quraisy pun pergi ya dari Mekah menuju Badar nanti dan terjadilah nanti perang Badar. Disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, Allah ala berimiat maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka tanpa terjadi kesepakatan. Tidak ditentukan dulu kita bertemu nanti di Badar terjadi peperangan hari ini dan itu tidak. Tidak ada mereka mempunyai yakni perjanjian seperti itu. Lama arada fi dzalika min hikmah. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di dalam perkara itu dari hikmah Allah menghendaki memang demikian. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa menyebutkan dalam surat Al-Anfal, "Kalau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'at." Kalau kalian tawa'attum bersepakat, nanti kita akan berperang. Ya. <coughs> Tanggal ini dan itu. Lakhtalaftum fil mi'at. Ini saya kalian akan menyelisih di dalam perjanjian. Walakin Allah amran kana mafula, akan tetapi <coughs> Allah memutuskan perkara dari apa yang akan terjadi. Makula, suatu yang mesti terjadi. Jadi itu tidak ada mereka bersepakat berjanji di Badar dan sebagainya tidak ada. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuruj Quraisy ketika keluarnya Quraisy sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi mereka keluar dari Mekah itu sampai kabarnya kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam yang asalnya itu mau mencegat ya ini saudagar itu ternyata orang Quraisy malah sudah tahu dan persiapkan tentu saja kan beliau bermusyawarah jadi atau tidak kan demikian istisyaru asabi <clears throat> maka Nabi pun melakukan istisyar melakukan musyawarah dengan para sahabatnya amal kasiru minal muhajirin fa Maka banyak dari orang-orang muhajirin berbicara dan mengatakan bagus, bagus, tidak apa-apa, berperang saja. Mereka orang-orang muhajirin, masya Allah memang sudah benar-benar keluar dari Mekah, ya benar-benar membela Nabi Sallallahu tidak ada kemudian setengah-setengah tidak ada. Memang tujuan mereka adalah membela Nabi Sallallahu membela agamanya suruh berperang, suruh mati dan sebagainya sudah siap. Ketika Nabi SAW mengetahui apa yang diucapkan muhajirin ya, Nabi sudah memahami mereka memang orang-orang sudah siap. Sedangkan Nabi sendiri kan beliau tinggal di di Madinah. Thumma istisyaruhum wa huwa yuridu bima yaqulul ansar. Kemudian bermusyawarah kepada mereka dan Nabi SAW berkeinginan terhadap apa yang dikatakan orang Ansor. Ini beliau bersyawar kepada orang-orang muhajirin mengatakan bagus, ya tidak apa-apa kita perang. Tapi Nabi sendiri, ya beliau ingin apa yang dikatakan oleh orang-orang Ansor. Ya karena mereka inilah, ya yang benar-benar yakni setiap tempat beliau tinggal saat ini. Ada Adapun orang-orang muhajirin memang sudah siap. Ya sekarang orang Ansor bagaimana? <clears throat> apa yang dikatakan orang Ansor? Fabadara saat Ibni Mu'ad maka bersegeralah saat bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Saat bin Mu'ad itu siapa? Pimpinan Ansor ya ketika Bani berperang waktu itu Nabi Sallam dengan Bani Quraidah waktu itu kemudian dia pun akhirnya terbunuh meninggal sampai disebutkan ihtazza arsyur rahman imauti saat bin Mu'ad ini sampai-sampai ars arsnya Allah SWT itu bergetar dengan sebab meninggalnya saat bin Mu'ad ini tidak ada kemudian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala meninggal kemudian bergetar kecuali ketika meninggalnya saat di luar ini. Masya Allah. Maka kemudian bersegera saat bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Faqala beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, Karena ka'annaka tu'aridu minna." Wahai Rasulullah, seakan-akan engkau adalah menawari kami. Ingin tahu pendapat kami bagaimana? Ya kan? Dan itu memang yang Nabi inginkan. Padahal kita kan demikian. Ada beberapa orang, pun yang yang kelompok ini sudah jelas mau apapun dia siap untuk mati. Yang satunya ini, ya, yang kelompok yang satunya ini, inilah yang diharapkan. Kalau dia juga ikut membantu, semakin lebih apa? Kuat lagi. Maka berkata saat bin Mu'ad al-Ansari ini, Wallahi ya Rasulullah, maka demi Allah wahai ya Rasulullah, lau istadrakta bina al-bahr nahu ma'akah. Kalau sekiranya istaradat bina al-bahr. Kalau lautan itu menghalangi kami, umpamanya sedang melakukan perjalanan, di depannya itu laut. Lakhatna. Lakhatnahu ma'ak. Kami akan masuk ke dalam lautan itu bersama dengan engkau. Demikian. Kalau yang menghalangi itu laut, kami pun akan ikut masuk ke dalam lautan tersebut bersama denganmu. Fasir bina ya Rasulullah, berjalanlah dengan kami, wahai Rasulullah. Ya, berjalanlah kamu dengan kami wahai ya Rasulullah. Ala barakatillah di atas barokah Allah Subhanahu wa taala. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bergembira dengan hal itu. Wa qala beliau mengatakan, "Siru wa absyiru." Berjalanlah kalian dan bergembiralah kalian fa Allah. maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad wa'adani ihda taifatain. Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok tersebut. Demikian akhirnya Nabi pun mengalahkan orang-orang Quraisy tersebut yang dari Mekah. Demikian. Kita di sini dulu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta